Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي la وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخوات الله رحمكم الله InsyaAllah dilanjutkan kajiannya Yaitu pertama-tama sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> Dan yang kedua Riyadus Salihin beserta syarahnya yang ketiga nanti kita membahas tentang buletin yang terbit hari ini yaitu muhasabah pasca gempa daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jadi nanti kita bahas beberapa permasalahan yang dituliskan di situ. Kemudian mengenai sirahnya yaitu dari kitab Raudhatul Anwar fi Nabi Nabiyil Mukhtar taman cahaya tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan. Yang lalu kita telah sampai bab tentang kaum muslimin sudah mulai berangkat hijrah ke Madinah. Ada beberapa nama yaitu Abu Salamah, kemudian juga disertai kemudian oleh istrinya Ummu Salamah Amir bin Rabi'ah dan istrinya Abdullah bin Umi Maktum dan yang lainnya termasuk sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita sekarang memasuki bab yang baru lagi yaitu bagaimana reaksi orang-orang kafir Quraisy melihat keadaan ini. Di situ diberikan judul Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala Quraisyun fi darin nadwa wa qararuhum bi qatlin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Quraisy di Darun Najwa dan keputusan mereka untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi di sini tentang Quraisy, orang-orang kafir, musyrik di Mekah, orang-orang Quraisy. Mereka di Darun Nadwa. Darun Nadwa adalah parlemen orang-orang kafir di Mekah dan keputusan mereka untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wajanna jununu Quraisy lamma ra'au anna al-muslimina wajadu dar hifdin wa mana'atin." Dan bertambah parah gila orang-orang Quraisy tatkala mereka melihat bahwasanya kaum muslimin mendapatkan negeri yang melindungi dan menjaga mereka. Jadi di situ dikatakan jannah jununu Quraisy. Jadi mereka tambah menggila-gila, tambah menjadi-jadi, tambah marah, tambah emosi ketika mereka mereka melihat kaum muslimin mendapatkan negeri yang melindungi mereka, yang menjaga mereka. Negeri mana itu? Madinah. Jadi ada negeri yang mau nampung mereka dan melindungi. Wara'au fi hijratihim wajtima'ihim bil Madinati khataran ala dinihim wa qiyanihim wa tijaratihim. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy memandang bahwa hijrahnya kaum muslimin dan kumpulnya mereka di Madinah adalah sebagai suatu bahaya atas agama mereka, tabiat dan perniagaan. Jadi orang-orang Quraisy mikir panjang. Kalau muslimin sudah hijrah ke Madinah, mereka kumpul di Madinah, ini bahaya. Membahayakan agama orang-orang kafir Quraisy, yaitu agama penyembah berhala, paganisme, kemudian juga bahaya atas diri mereka dan juga bahaya atas perniagaan mereka. Karena mereka selalu berlalu lalang melewati Madinah Mereka mengadakan perjalanan ke negeri Syam Di antaranya lewat Madinah Kalau Madinah dikuasai muslimin Bahaya Fajtama'u fi darin najwati Sabaha yaumil khamis As-sadis wal 20 min syahri safar Sana ar-rabi minan nubuwah maka mereka orang-orang kafir Quraisy berkumpul mengadakan ijtima', mengadakan rapat atau muktamar di Darun Nadwa di parlemen mereka, parlemen Darun Nadwa. Pada pagi hari Kamis tanggal 26 bulan Sofar tahun 14 kenabian. Jadi mereka itu selalu khawatir ya Kalau muslimin itu menang mereka selalu khawatir Mereka takut Sekarang mereka kumpul Jadi mereka punya parlemen namanya Darun Nadwa Tempat berkumpulnya tokoh-tokoh kafir Quraisy. Di sana mereka mengambil keputusan bersama Yaitu hari Kamis tanggal 26 bulan Sofar Tahun 14 kenabian Sofar itu kalau bulan Islam itu bulan keberapa? Kelima atau keenam? Bulan Sofar. Bulan keberapa? Bulan kedua ya. Jadi kita ini harus hafal bulan-bulan Islam. Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tani, Jumadal Ula, Jumadal Taniya, Rojab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu bulan-bulan Islam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, "Inna iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah." Jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12, 12 bulan. Kemudian minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Empat bulan yang terhormat Yaitu bulan Bulan apa aja? Muharram Rajab Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau ada yang menyebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Itu penting ikhwan fillah rahimakumullah. kemudian bulan Safar. Banyak kaum muslimin mempunyai keyakinan bahwa bulan Safar itu adalah bulan turunnya bencana turunnya balak banyak dan mereka membawakan riwayat-riwayat yang tidak ada satupun sahih bahkan banyak riwayat yang palsu yang maudhu tentang bulan Sofar sehingga mereka kalau bulan Sofar itu sangat takut mengadakan acara-acara untuk nolak balak bahkan di tanggalan pun penanggalan-penanggalan yang mereka keluarkan itu ketika bulan Sofar ditulis apa oleh mereka Sofarul Khair, Sofar yang baik karena takutnya bencana yang terjadi pada bulan Sofar. Padahal di dalam Islam tidak ada istilah bencana pada bulan Sofar. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la Sofar. Tidak ada istilah bencana-bencana, musibah, balak turun pada bulan Sofar. Semua bulan sama, semua hari sama, semua tanggal sama, semua angka sama. Semuanya itu menjadi baik kalau kita taat kepada Allah dan semua menjadi tidak baik menjadi musibah bencana kalau kita bermaksiat di dalamnya. Kemudian, ketika mereka kumpul di Darun Nadwa, apa yang mereka lakukan? Lihat Liyadrusu khuttata tanfidit takhallusi min hadal khatari. Mereka hendak mempelajari strategi khuttotan tufidu ya darusu khuttotan tufidu takhallusa takhallusa min hadzal khatari jadi mereka mempelajari strategi yang bisa membebaskan mereka dari bahaya ini Kemudian khassatan wa anna sahibat da'wati sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yazalu fi makkata Lebih khusus lagi bahwa pemimpin dakwah ini yaitu Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah. Jadi sudah banyak yang hijrah tapi beliau masih di Mekah. Ada beberapa orang masih di Mekah beliau, sahabat Abu Bakar, sahabat Ali dan beberapa yang lainnya. Wa yukhsha an yakhruja minha fi 'ashiyatin aw duhaha. Dan dikhawatirkan beliau pengemban dakwah ini Rasulullah Muhammad SAW akan keluar dari Mekah pada waktu sore atau pagi. Jadi mumpung orangnya masih ada di Mekah ini, khawatir tiba-tiba lepas langsung pergi. Mumpung belum keluar, mumpung belum pergi. Wa qad hadaral ijtima'a wujuhun barizatun min sadati Quraisy dan menghadiri pertemuan itu wajah-wajah yang tampak dari tokoh-tokoh pemuka kafir Quraisy. Jadi para pemuka kafir Quraisy hadir lengkap di parlemen itu. Wa hadarahu iblis fi surati syaikhin jalilin min ahli Najd ba'da an ista'dzanahum. Dan hadir pula waktu itu iblis dalam bentuk seorang syekh, seorang tua yang yang mulia dari penduduk Najat setelah meminta izin kepada mereka. Jadi tokoh kafir Quraisy hadir semuanya lengkap, kemudian iblis juga hadir. Iblis ya, iblis itu setan. Setan itu adalah sifat yang jauh dari kebenaran, yang jauh dari kebaikan, itu namanya setan. Ada setan manusia, ada setan dari jin. Ini setan dari golongan jin yaitu iblis. Dia hadir dalam bentuk seorang tua yang berwibawa, yang terhormat, yang mulia. Karena memang setan bisa menjelma, sebagaimana malaikat juga bisa menjelma menjadi manusia. Kemudian dia seakan-akan orang dari penduduk Najd. Najd itu kalau Najd di sini maksudnya adalah Najd yaitu daerah Riyadh dan sekitarnya. Jadi bagian dari daerah Saudi Arabia sekarang Najd. Karena Najd itu ada dua ada Najd yang sekarang merupakan bagian dari Arab Saudi, Riyadh dan sekitarnya. Ada juga Najd yang <clears throat> yang berarti Irak. Irak itu juga namanya Najd. <clears throat> Karena ada hadis yang berbunyi yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Wahai Allah, berilah berkah kepada negeri Syam, berilah berkah kepada negeri Yaman. Lalu para sahabat meminta ya Rasulullah wafi fi bagaimana dengan najd ya Rasulullah? Kenapa Anda kok tidak mendoakan? Kemudian beliau mengatakan hunaka takunul fitnah, hunaka tatlu'u qarnus syaitan, atau kama Dari sanalah timbulnya fitnah, dari sanalah akan timbul tanduknya setan. Nah ini maksudnya nejek ini dikatakan oleh para pensyarah hadis semuanya maksudnya adalah nejek Irak, Irak, Irak. Karena Rasulullah nunjuknya waktu itu ke arah Irak. Jadi Irak. Karena memang Irak itu terjadi fitnah semenjak dahulu kala. Bahkan terus terjadi fitnah di Irak. Di antara dahulu kala fitnahnya adalah terbunuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala di daerah Kufah. Dia khalifah yang keempat Kemudian juga terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan putra sahabat Ali bin Abi Thalib, Al Husain bin Ali radhiyallahu taala di Karbala dan fitnah-fitnah berikutnya. Jadi maksudnya bukan Saudi Arabia, bukan Najd Saudi. Karena di sana nggak ada fitnah, yang ada justru malah dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Jadi setelah setan iblis ini minta izin dan mereka mengizinkan dia hadir dalam bentuk seorang tua yang terhormat dari penduduk Najd. Wa turihatil qadhiyatu 'alal mujtami'in. Dan permasalahan itu dilemparkan kepada yang hadir. Jadi silahkan siapa yang punya pendapat bagaimana enaknya yang kita lakukan menghadapi dakwanya Muhammad ini, bagaimana pula sikap kita kepada Muhammad. Kemudian faqala Abdul Aswad نخرجه من أرضنا ونصلح أمرنا ولا نفالي أين ذهب. Ada seorang tokoh kafir Quraisy namanya panggilannya Abdul Aswad. Kami usir saja dia dari negeri kami dan kami perbaiki keadaan kami, perkara kami dan kami tidak pedulikan kemana dia pergi. Dibuang aja sudah, diusir aja dan kita nggak perlu mikir dia. Yang penting kita perbaiki keadaan kita sendiri. Qala Syekh An-Najdi, berkata Syekh Najdi tadi, siapa ini? Iblis ya. Innakum tarawna husna hadithihi wa halawata mantiqihi wa ghalabatahu ala qulubir rijal. Kamu sudah tahu sendiri indahnya indahnya pembicaraannya, manisnya ucapannya, dan dia bisa menguasai hati manusia. Kamu kan tahu siapa Muhammad itu. Kalau ngomong omongannya manis, dia bisa mempengaruhi orang lain. Dia bicaranya itu indah. Fa idza kharaja fala ghurwa an yahulla ala hayyin min al-arabi fatajtami'a hawlahu al-jumu' fayata'ukum bihim fi biladikum thumma yaf'alu bikum ma Kalau dia keluar, kamu usir, maka tidak tertutup kemungkinan dia akan tinggal di satu daerah, di daerah Arab, di satu perkampungan, di antara perkampungan Arab. Lalu orang-orang berkumpul kepada dia. Orang-orang pada datang kepada dia. Dia punya kumpulan lagi, punya masa lagi. Lalu dia akan mengalahkan kamu bersama-sama mereka itu di negerimu sendiri. Jadi dia akan nyusun kekuatan di sana, punya pengikut banyak, dia akan nyerang kamu. Kamu diinjak oleh dia dengan pengikutnya itu di negerimu sendiri. Kemudian dia akan berbuat terhadapmu apa yang diinginkan. Jadi ini adalah jawabannya yaitu Syekh An-Najdi, iblis dalam bentuk manusia. Jangan. Ini bahaya. Pendapat ini adalah pendapat yang berbahaya. Kemudian kata dia, "Ruqu fihi ru'yan ghairu hadza." Kamu cari lagi pendapat lain selain pendapat ini. Ini pendapatnya ditolak. Karena kalau diusir ke luar negeri, dia bisa saja nanti di sana ceramah lagi, pidato lagi, orang tertarik, orang datang, dia pengaruhi, dia nyusun kekuatan, diserang lagi. Tak selesai nanti. Kemudian qala Abul Buhturi, ada seorang tokoh kafir Quraisy lagi yang dipanggil dengan Abul Buhturi mengatakan, "Ihbisuhu wa aghliku alihil bab hatta yudrikahu ma adrakahu syu'ara qablahu minal maut. Kamu penjara saja dia. Kamu penjara dan kamu tutup pintunya yang rapat sehingga dia mendapatkan sebagaimana yang telah didapatkan para penyair sebelumnya yaitu kematian. Jadi ada beberapa penyair sebelumnya yang terkenal ya. Karena penyair itu kan bahaya. Dia ya, kalau sudah ngomong bisa ngangkat orang, bisa jatuhkan orang. Bahkan bisa membunuh orang dengan syair. Dan mereka kalau sudah seperti itu dipenjara sampai mati. Kamu perlakukan Muhammad seperti itu dipenjara saja sampai mati. Kemudian apa kata Syekh Najdi? Kata iblis, "Wallahi la in habastumuhu la yakhrujanna amruhu ila ashabihi wa hum yufaddilunahu 'ala al-aba'i wal abna'i فأوشكوا أن يثبوا عليكم وينتزعوه منكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوا على أمركم فانظروا في غير هذا الرأي kata iblis demi Allah jika kamu penjara dia maka perkara ini akan diketahui oleh sahabatnya kalau kamu penjara sahabatnya nanti akan dengar akan mendengar juga berita ini Padahal mereka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mencintainya, lebih mengutamakannya daripada bapak-bapak mereka sendiri, daripada anak-anak mereka sendiri. Dikhawatirkan mereka akan menyerbu kalian dan mengambilnya dari kalian. Kemudian mereka ramai-ramai mengalahkan perkara kalian, maka kamu lihat saja pendapat yang lain daripada ini. Jadi kalau kamu penjara ya sama saja, dia punya sahabat setia. Kalau tahu dia di penjara akan nyerbu ke penjara itu, akan dilepaskan dia, kemudian mereka akan nyerang kamu dan kamu kalah. Di penjara nggak bisa. Gagal juga. <clears throat> Kemudian kata iblis itu kamu cari saja yang lainnya, bukan pendapat ini. Qala taghiyatu Abu Jahal, berkata seorang taghiyah, oh, ya, Seorang yang melampaui batas dalam penyimpangan Abu Jahal Namanya saja Abu Jahal Bapak kebodohan Bapaknya jahiliyah Kata Abu Jahal Innali fihi ra'yan Ma'aratum wafa'atum alihi ba'd Sesungguhnya aku punya pendapat Yang aku melihat kamu belum belum mengarah sana pendapatmu Kamu belum terbayangkan untuk pendapat seperti itu Kata Abu Jahal apa pendapatnya Abu Jahal? Nakhudu min kulli qabilatin fatan syabban jalidan nasiban wasitan fina wa nu'ti kullan minhum sayfan sariman thumma ya'madu ilayhi wa yadribuhu darbata rajulin wahid fayaqtuluhu fayaftariqa damuhu fil qabail fala yaqdiru banu abdi manaf ala harbi quraishin kullihim faya fayarduna bidiyati wa lahum Kata Abu Jahal, kami ambil tiap-tiap kobilah itu seorang pemuda. Pemuda yang gagah berani, yang mempunyai nasab bagus dan terbaik. Wasitan itu sebenarnya arti yang ter, arti yang cocok wasitan itu bukan perantara ya. Wasitan itu arti yang cocok itu yang terbaik. maka Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Bukan perantara, wasatan itu yang terbaik. Jadi di sini dipilih tiap-tiap kabilah, tiap-tiap suku diambil pemuda-pemudanya, pemuda yang terbaik, yang gagah, yang berani, yang nasabnya bagus. Kemudian masing-masing pemuda diberi pedang yang sangat tajam. Kemudian mereka secara bareng, secara bersamaan membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bareng-bareng menebaskan pedang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Sehingga darah Nabi Muhammad SAW terpecah kepada suku-suku semuanya. Artinya mereka yaitu Banu Abdi Manaf sukunya Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu memerangi orang Quraisy semuanya maka mereka ridho untuk membayarkan diat tebusan lalu kami pun akan membayarkan kepada mereka. Kalau yang bunuh satu orang kan ketahuan yang bunuh suku ini bisa saja nanti dia dihukum, diserang dan yang lainnya. Kalau yang bunuh buahnya, ya bingung. Masa semuanya akan diperangi? Enggak mungkin. Akhirnya mau enggak mau mereka rela membayar diat. Diat ya, tebusan. Itu sekitar kurang lebih 100 ekor unta tebusan. Kalau memang Banu Abdi Manaf minta tebusan dia, kami akan berikan diat itu gampang. Yang penting sudah beres. Sudah beres. Qala Syekh An-Najdi, kemudian berkata Syekh Najdi itu iblis, al-qaulu ma qala ar-rajul hadha ar-ra'yu alladhi la ra'ya ghairahu. Kata Syekh Najdi ini, pendapat yang benar adalah pendapatnya orang ini. Inilah pendapat yang tidak ada lagi pendapat selain ini. Ini yang kita terima ini. Jadi ini adalah hasil keputusan parlemen kafir Darun Najwa. Yang usul siapa? Yang usul Abu Jahal disetujui oleh iblis oleh setan. Jadi mereka setuju dengan pendapat ini wa aqarral mujtami'una hadzal ra'ya wa anqaddu wa afadu yasta'iduna wa yurattibuna anfusahum litanfidhi hadzal qarar. Kemudian mereka yang hadir menyepakati pendapat ini, mereka pun semuanya setelah itu pergi dan mereka siap-siap mengatur diri mereka masing-masing untuk melaksanakan keputusan ini. Jadi sudah diputuskan ya. Dan mereka sudah siap-siap untuk melaksanakan keputusan ini. Inilah ikhwan fila rahimakumullah. Dari kisah ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil yaitu bahwasanya orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu selalu takut kemenangan dan kejayaan Islam. Orang kafir, orang munafik itu selalu takut kemenangan dan kejayaan Islam. Kenapa? Karena mereka merasa terancam. Mereka merasa terancam. Jadi mereka itu kan selalu mencari musuh ya, musuh. Yang kira-kira dianggap mengancam oleh mereka siapa? Itu dianggap musuhnya. Dan ini mereka menganggap musuhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, orang Islam. Kemudian juga <clears throat> Di antara kandungan kisah ini pula bahwa orang-orang kafir itu punya parlemen untuk memutuskan hukum-hukum yang menyimpang dari Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, hukum-hukum buatan manusia. Jadi orang kafir itu punya parlemen, parlemen untuk memutuskan hukum-hukum buatan manusia, al-ahkam al-wadhiyah, hukum buatan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran, "Inil hukmu illa lillah." Hukum itu hanya milik Allah saja. Yang berhak membuat hukum menghalalkan, mengharamkan itu hanya Allah saja. Parlemen-parlemen kafir. Dan kita hati-hati jangan sampai kita berada di dalam parlemen kafir yang dikhawatirkan kita ikut menyetujui keputusan hukum yang diambil oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula yaitu bahwasanya seperti yang lalu as-sirat bainal haqqi wal batil qaimun ila yaumil qiyamah. Pertentangan antara hak dan batil itu selalu tegak sampai hari kiamat. Tidak pernah berhenti terus sampai kiamat. Pertentangan antara hak dan batil. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini pula bahwasanya setan bisa menjelma menjadi manusia. Setan bisa menjelma menjadi manusia. Kemudian juga bahwasanya setan selalu mengarahkan manusia untuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu tidak pernah rela, tidak pernah diam. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuhmu, maka jadikan dia sebagai musuhmu. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwa orang-orang kafir mempunyai cara-cara yang sangat halus untuk memberangus dakwah Islamiyah. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwa barang siapa membunuh orang lain maka dia terkena hukum kisos dan membayarkan diat. Itu ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 91 insyaallah. Itu Allah menyebutkan tentang hukum membunuh orang, membunuh sengaja atau membunuh tidak sengaja, bagaimana hukumannya. Ya, ayat 92 dan 93 An-Nisa. Tentang kewajiban kisos dan membayarkan diat bagi yang membunuh sengaja. Kemudian ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, kita mengetahui keadaan seperti ini. Ini strateginya siapa? Strategi manusia. Ini rencananya manusia. Tapi apa yang terjadi? Manusia punya rencana, Allah juga punya rencana. Dan itu kita bicarakan hari Ahad depan. Manusia punya rencana, Allah punya rencana. Jangan pernah kita melupakan itu. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Manusia bisa saja membuat makar tapi jangan lupa Allah bisa membalas makar mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik membalas makar. Jadi manusia bisa saja punya rencana, tapi yang menentukan adalah Allah. Kembalinya kepada Allah juga. Mungkin itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dilanjutkan pada ahad berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha ilan anta kawatu wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.